كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون معاشر الإخوة Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kepada kita semua atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita tiada lain kewajiban yang harus kita jalani adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara mengetahui bahwa anugerah pemberian serta pemuliaan-pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala dengannya muliakan kaum muslimin merupakan sebuah anugerah yang agung dan seharusnya pula kita mengagungkannya Karenanya pada kesempatan pertemuan kita kali ini tidak salahnya untuk kemudian kita ingatkan kepada salah satu perkara yang mulia yang Allah muliakan yaitu terkait dengan sepuluh hari awal bulan Dzulhijjah bertolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fiha atau al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyama al-ashri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas Beliau berkata tidak ada dari hari-hari dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan manusia untuk beramal. Kita mengetahui bahwa barakallahu fikum Semua hari itu indah Semua hari itu bagus Karena itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Semua hari itu Tepat bagi seorang untuk beramal Namun Di sisi lain syariat barakallahu fikum menyebutkan adanya kekhususan-kekhususan syariat juga menyebutkan adanya bahwa hari tertentu lebih mulia ketimbang hari yang lain sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa hari Jumat merupakan sayyidul ayyam yaumul jum'ah hari Jumat yang dia merupakan pemukanya hari dalam sepekan Kenapa dikatakan hari Jumat merupakan hari yang paling mulia padanya diciptakannya Adam alaihi salam padanya diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun atau Fir'aun dan bala tentaranya di hari Jumat itu pula barakallahu fikum akan terjadi kiamat. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar memulai amal di waktu yaumul jum'ah terkhusus pada solatul fajri untuk membuka dengan suratain pembacaan suratain dua surat yang di dalam kandungannya pada dua surat tadi mengandung kepada kesamaan Zikru khalqil insan disebutkannya tentang penciptaan manusia Demikian pula al-jaza' ala kulli wahidin balasan yang akan diperoleh dari setiap masing-masing orang. Di dua surat itu pula menyebutkan adanya kehidupan akhirat Di dua surat itu pula menyebutkan tentang adanya barakallahu fikum kemana seorang akan ditempatkan di hari kiamat itu nanti dengan sebab-sebab perbuatan-perbuatannya waktu di dunia. Mohon maaf yang duduk di apa matahari mungkin silahkan menghindar. E, salah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para kalafikum menyebutkan la tajlis tahta dhil jangan duduk yang posisinya badan kita itu mengenai matahari sebagian imam memposisikan seluruhnya terkena matahari atau menghindar semuanya. Wallahu alam sebagian atibba yaitu sebagian para ahli eh, medis atau kalau diistilahkan kepada kita ya kedokteran itu bahwa pada badan yang tersengat matahari sebagian dan yang tidak itu terjadi perbedaan dalam arus peredaran darahnya hikmah yang ada sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang perihal karohiyatul julus larangan dan tidak disukainya duduk sebagian badan terkena matahari dan sebagainya tidak baik kita lanjutkan Dua surat yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu Yaumul Jum'ah ialah Alif Lam Mim Tanzilun yang disebut dengan As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan yang kedua ialah Al-Insan Hal ata 'alal insan dengan maksud dan tujuan bahwa seorang di pagi hari pada yomul jum'ah sudah diingatkan tentang dikrul maut mengingatkan tentang perkara kematian mengingatkan tentang dulu bagaimana dia diciptakan mengingatkan demikian pula bahwa manusia ketika telah tercipta di muka bumi ini dengan berbagai macam pemberian dan anugerah bahwa kembalinya kelak di hari kiamat hanya dua tempat hanya dua tempat yaitu apa al-jannah atau apa an-nar juga manusia dengan berbagai macam tipe-tipe perangai karenanya Allah azza wajalla menciptakan Adam dari tanah liat karena tanah itu punya berbagai macam tipe kata para ulama termasuk dalam hal ini Syekh Ibn Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya dengannya akan turunlah berbagai macam tipikal-tipikal watak-watak pada manusia kepribadian-kepribadian pada manusia sesuai dengan tipikal tanah ada yang keras kan begitu ya ada yang lembek ada pula yang dikatakan bukit meninggi, ada pula yang rendah, lembah. Begitu pula manusia. Orang itu ada yang lembek, lembut, ada pula yang keras, kasar. Ada pula yang dia itu suka meninggi. Ada pula yang punya ketawaduan yang luar biasa. Demikian pula manusia dengan berbagai macam hal tadi imma syakiran wa imma kafura apakah dia menjadi orang yang syakiran pandai bersyukur atas limpahan dan karunia dari Allah ataukah dia apa kafura orang yang paling kufur yaitu sangat ingkar atas berbagai macam pemberian-pemberian yang Allah berikan dan begitu watak manusia yang kondisinya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Fabarakallahu fikum itu yaumul jum'ah. Telah berlalu dari kita yang belum lama yaitu syahrun mubarak bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan berkah, ampunan, itqun minan nar. Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Futihat abwabu al-jinan wa ghilagat abwabun niran. Di bulan tersebut ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu jannah. Harapannya agar manusia terpanggil terdorong untuk berbuat kebaikan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tipe-tipe manusia yang tidak terpanggil dengan pemuliaan-pemuliaan yang Allah muliakan seandainya seorang mau mengambil hal itu dengan pengambilan yang besar akan terangkat derajatnya dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadithuna al-yawm. Pembicaraan kita pada hari ini kita tekankan dalam perkara ashri awal min hejja Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Yang tentunya sudah terlewatkan dari kita empat hari. Karena walhamdulillah pemerintah kita memberikan memberikan perhatian yang sangat dalam mengarahkan kepada penduduk negeri kita yaitu negeri Indonesia terkhusus dalam ini kaum muslimin dengan telah ditandainya masuknya tanggal 1 bulan Dhul Hijjah yang dengannya akan diketahui kapan Idul Al-Adha. Karena Idul Adha itu akan terlihat kapan pelaksanaannya, kapan harinya kalau tanggal 1 Dhul Hijjah itu sudah diketahui. Berbeda dengan Idul Fitr tidak bisa diketahuinya Idul Fitri karena telah masuk tanggal 1 Ramadan. Karena Ramadan itu kadang genap 30 dan kadang ganjil 29 hari. Dan tidak pernah terjadi 28. Dan juga tidak pernah terjadi 31. Ikhwanna barakallahu fikum. Tetapi kalau Idul Adha akan dipastikan apabila telah terjadi dan masuk padanya satu Dhul Hijjah yang tidak akan terjadi persisihan dalam bab ini kalau sudah ada ketetapan kapan Dhul Hijjahnya dan kita mendengarkan dan mendapatkan kabar dari Kementerian Agama bahwa tanggal satu Dhul Hijjah jatuh bertepatan hari Rabu kemarin Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga hari ini kita telah masuk pada hari yang kelima. Seandainya kita bayangkan pada Ramadan kita sudah masuk pertengahan bulan Ramadan. Amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan muliakan padanya. Dan tidak bermakna dan berarti bahwa seorang barakallahu fikum Kalau sudah terlambat dengan kata lain wong sudah terlambat ya sudah. Kalau sudah terlambat ya sudah. Kenapa harus menyusul kan begitu ya? Itu tipe orang-orang yang barakallahu fikum, keterlambatan dalam kebaikan lalu menjadi orang-orang yang memang suka membuat dirinya terlambat dalam kebaikan. Senang apabila menjadi sosok seorang yang terlambat dalam kebaikan meskipun telah diingatkan berlewat, berlalu dan tersisa hari-hari yang dimana seorang ingin membawa kepada kebaikan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak tergugah dalam bab ini. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada hadis yang diriwatkan Imam Tirmizi <clears throat> dari sahabat Abdullah bin Abbas Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min al ayyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang barang siapa beramal saleh Barang siapa beramal soleh, berbuat kebaikan yang syariat memotivasi, menilai, menempatkan bahwa amal yang dikerjakan sebagai amal soleh dan dikerjakan di hari-hari ini, di hari-hari tersebut yang Nabi mengatakan ahabbu ilallah lebih Allah cintai menunjukkan apa hari-hari yang lain kalah amal-amal yang dikerjakan di hari-hari lain kalah tidak lebih utama ketimbang hari-hari yang Nabi katakan min hadhil ayyam ketimbang hari-hari ini yakni ayyama al-ashri yaitu hari sepuluh yang disebut dengan ashru min dil hijjah sepuluh malam, sepuluh hari awal Dhul Hijjah. Faqalu maka para sahabat ridwanullah ridwanullah alim ajmain keinginan untuk mendapatkan kejelasan dari penerapan dan praktek maka mereka pun ingin menanyakan perbandingannya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada amal soleh yang umum, apakah puasa, apakah sholat, baik yang fardu maupun yang nafilah, yang sunnah, qiraatul Quran, takbir, tasbih, wa tahlil, sadaqah, dan yang lainnya kan demikian barang siapa yang berbuat amal-amal kebaikan tadi di hari-hari yang lebih Allah cintai padanya ketimbang hari yang lain kata para sahabat ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah Siapa yang berbuat baik pada 10 awal hari bulan hijah tadi lebih Allah cintai ketimbang hari-hari yang lain? Kata para sahabat, tidak juga jihad ya Rasulullah. Yaitu akan mengalahkan, akan menandingi, kan begitu? Kita mengenal perihal jihad. Tentunya jihadun fisabilillah. Jihad yang syariat menetapkan ini peperangan di jalan Allah dan bukan perang-perang yang disuarakan oleh sebagian mereka mengatakan dalam menyuarakan jihad, mari kita perang di jalan Allah, mari kita jihad fisabilillah. Tapi misalnya yang dipengarangi penguasa. Yang katanya penguasa-penguasa kita ini kafir. Disebabkan tidak berhukum dengan hukum Allah, misalnya. Atau mari kita perangi dengan niatan jihad fisabilillah untuk menutup tenda-tenda rumah-rumah makan yang di bulan Ramadan itu masih tetap membuka tendanya dan rumah makannya. Begitu katanya. Walaupun kaum muslimin, walaupun apa? Yang menjual kaum muslimin itu perlu diperangi dan dibunuh mereka kan begitu. Karena terang-terangan. Seolah-olah kalau orang itu jualan di siang hari bulan Ramadan apa? mengundang ayo batalkan puasa kan begitu ya atau seolah-olah menghalalkan tentang puasa itu tidak wajib wal billah bukan itu jihadnya bukan itu peperangan yang menjadi pembanding dengan amal soleh yang lebih Allah cintai di hari tersebut tapi jihad fisabilillah perang di jalan Allah memerangi orang kafir yang memang tepat syariat mengatakan mereka kafir dan diperbolehkan diperangi. Bukan orang-orang kafir yang padanya ada pengecualian. Seperti orang-orang kafir yang dalam jaminan pemerintah. Seperti orang-orang kafir yang mereka dalam posisi adanya perjanjian. Fabarakallahu fikum. Begitulah syariat sesungguhnya punya sisi kelembutan Jihad tidak identik dengan kekerasan. Jihad bukan ajaran yang mengajarkan kepada radikalisme. Jihad bukan identik kemudian seorang ingin berpisah, membuat negara sendiri, ingin pisah dari negara dia di mana dia berada. Sebagai contoh manakala kita berada di Indonesia, tatkala mengajarkan jihad, seolah-olah konsekuensinya kita akan memerangi pemerintah dan kita ingin menjadi orang-orang yang berlepas diri dari NKRI, membuat kedaulatan negara sendiri. Bukan itu. Ajaran jihad tetap barakallahu fikum untuk senantiasa difahamkan kepada kaum muslimin. Baik untuk meluruskan faham-faham yang menyimpang dan sekaligus mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jihad itu juga tidak selamanya barakallahu fikum dalam waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat di mana seorang berada identik dengan penterjemahan harus isinya perang, membunuh, angkat senjata, kudeta, front dan seterusnya. Tidak jarang dari kita yang kalah dalam menghadapi setan, kan begitu. Tidak sedikit dari kita yang kalah dalam berjihad melawan hawa nafsu. Tidak sedikit dari kita yang kalah dalam berjihad melawan angan-angan yang tinggi dari perkara-perkara yang tidak tercapai. Yang kadang syariat mencelanya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad ya Rasulullah?" Kata beliau, "La walal jihad fi sabilillah." Tidak, tidak juga jihad fi sabilillah. Bayangkan. Bayangkan tentang fadilatul jihad fi sabilillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak menjadi pembanding yang akan melebihi amal soleh amal kebaikan yang dikerjakan seseorang di 10 awal bulan apa? Dhul Hijjah. Dipahami di sini ya. Ketika para sahabat meminta mengajukan pembandingnya, Nabi mengatakan tidak juga jihad fisabilillah. Menunjukkan apa? Besar dan mulianya amal-amal barang siapa mengerjakan di awal-awal bulan Hijjah ini atau 10 awal bulan Hijjah. seandainya ini, mohon maaf ya, kita bukan orang yang kemudian dengan kata-kata ingin menggembosi masalah jihad. Kan begitu ya? Sebaliknya pula kita bukan orang-orang yang mengajak kepada front dengan pemerintah, pemerintah yang sah. Isinya masa tiap hari isinya jihad, jihad, jihad begitu kan begitu. Sorotan-sorotan alusuna ini sebenarnya sering berada pada bukan buah simalakama tetapi begitulah kepada cercaan celaan kala tidak menyinggung masalah jihad mulai disuarakan lihat dai-dainya alusunah sudah mulai jadi pengecut kan begitu ya menjilat pemerintah kan begitu ikut program-programnya pemerintah mohon maaf terus terang ya. Walaupun dalam hal ini Barakalafikum masih ada pro kontra tentang sertifikasi perihal imunisasi rubella, mohon maaf ya ini menyinggung kan begitu ya. kan terkait dengan ketaatan kepada pemerintah. Tetapi pemerintah melakukan himbauan yang luar biasa, mengkampanyekan tentang masalah imunisasi rubella, campak rubella yang dampaknya terjadi pada seorang ibu hamil ketika terjangkit dan terkena virus tersebut mengakibatkan sang bayi lahir bisa cacat apakah buta ataukah tuli dan terjadi hal itu tentunya sebab dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dalam pembahasan-pembahasan penyakit itu bisa menular. Seorang terkadang terkena, tertulari, campak, atau mungkin polio, atau mungkin kusta atau rubella dan seterusnya. Tentunya ba'dallah azza wa jal. Dengan izin Allah azza wa jal. Kita katakan ahlu sunnah juga menghasum Agar saudara-saudara kita, baik yang punya lembaga-lembaga tertentu, kemudian pemerintah melalui penyambungnya, dinas kesehatan, masuk kepada yang terendah, puskesmas setempat, menyurati agar lembaga itu mengajak dan membawa para anaknya usia 9 bulan sampai 15 tahun harus mendapatkan imunisasi. Tidak ada lain bagi kita kecuali untuk kemudian menyambut bahkan sebagian ma'had ahlu sunnah yang sebelum datangnya surat himbauan lebih dulu meminta monggo pondok kami segera dilakukan imunisasi mendapatkan sambutan yang luar biasa. <clears throat> Lah kok judulnya kemudian anak saya itu alhamdulillah dua tahun saya tekuni agar sang ibu menelateni dengan asinya tidak terkena berbagai macam penyakit-penyakit yang dikatakan menular, baik campaknya, rubella dan seterusnya katanya. ASI tidaklah kemudian menjadi imunisasi yang lebih afdol. Porsi ASI beda judulnya dengan judul imunisasi. Barakallahu fikum. <clears throat> Bab pertama dalam bab inilah ketaatan kepada waliul amr. Dan waliul amr barakallahu fikum mencakup para ulama dan umara waliul amri mencakup para ulama dan umara. Para ulama memfatwakan pula terkait dengan masalah imunisasi perihal yang tidak bertentangan dengan agama. Bahkan sebagian masyayikh mengatakan wajibnya. Bahkan sebagian mengatakan imunisasi bukan perihal seorang pencegahan tetapi pengobatan. Begitu yang mereka suarakan. Sampai-sampai mohon maaf di Saudi ya di Saudi Arab Saudi tidak memberikan akte kelahiran kepada seorang anak sebelum genap dalam imunisasinya. Coba. Sebelum genap melakukan imunisasi lengkapnya, tidak akan diberikan akte kelahirannya. Kalau kita kan gampang, ngasih uang sekian akan keluar kan begitu ya. Fabarakallahu fikum. Menunjukkan perhatian yang luar biasa. Dan anehnya sebagian kita yang katanya mengatakan disangsikan masalah bahannya, imunnya, kan vaksinnya dikatakan. Dan di sana barang siapa yang umroh atau haji, menginitis, mempertanyakan masalah imunnya. Sehingga kadang ketika mau berangkat, <clears throat> tidak apa-apa membeli kartu. Bahwa orang telah mendapatkan rekomendasi diimun, walaupun dia tidak diimun, dengan membayar uang saja. Ini gadib ibadah dibangun di atas kebohongan, tidak boleh seperti itu. Imunisasi juga tidak diberikan kepada seorang ibu hamil, menginitis, berbahaya. Sehingga seorang ibu hamil dilarang melaksanakan bepergian, baik umroh maupun dalam kondisi apa haji. Kekhawatiran kepada apa? Janinnya. Sebagian orang dengan mengatakan yang penting mendapatkan apa? Kartu tadi. Bayar lebih mahal nggak apa-apa. Kalau mungkin harganya 300, saya bayar mungkin 2 juta supaya untuk mendapatkan itu. Itu juga kebohongan. Ibadah jangan dicampuri dengan perkara-perkara yang tidak baik. Orang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya penyakit menular. Fabarakallahu fikum, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam firru minal majzum, firaraqa minal asad? Menjauhlah kalian dari penyakit menular seperti menjauhnya kalian dari binatang buas. Kemudian seorang kadang berteori pada prakteknya ternyata imunisasi itu ada kipi kejadian yang dikatakan apa pasca imunisasi adanya orang yang mungkin meninggal ada yang kemudian lumpuh dan seterusnya dan seterusnya saya tidak ingin menjadi orang yang jika anak saya diimunisasi terkena itu. Lah kalau semua manakala ada program pemerintah suaranya mengatakan begitu, judulnya apa? Berarti kan semua tidak mau diimunkan begitu ya. <clears throat> Kalau seandainya demikian, fabarakallahu fikum, an-nadir la hukma lahu, sesuatu yang jarang yang langka, para ulama tidak menghukuminya, kadang mungkin terjadi. Tetapi jangan kemudian kita bangun dalam diri kita. Saya tidak ingin menjadi orang yang anak saya menjadi korban kesalahan dalam imunisasi. Itu kan sekian juta kejadian kan begitu. <clears throat> kita kembali dalam bab barakallahu fikum ketaatan kepada waliul amr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ketika mengatakan amal-amal kebaikan yang dikerjakan di awal-awal 10 bulan bulan Dzulhijjah lebih Allah lebih Allah cintai ketimbang hari-hari yang lain. Ketika ditanyakan walal jihad, tidak juga jihad. Sampai ada istilah jihad itu tidak perlu izin kepada pemerintah katanya. Jihad itu tidak perlu izin kepada waliul amr atau penetapannya juga bukan haknya waliul amr. Subhanallah. Alusuna mengajarkan di sana masalah-masalah urusan yang besar yang sesungguhnya bersama penguasa. Yang sesungguhnya ketaatan bersama penguasa. Begitulah kadang Al-Sunnah dibidik. Saat tidak membicarakan masalah dia dikatakan sebagai orang-orang yang dikatakan penakut. Saat bersuara jihad-jihad terus dikatakan sebagai orang-orang yang mengajarkan apa? Radikalisme kan begitu. Radikal. Isinya terus mengajak orang untuk membuat keramaian, kegaduhan, keributan. Alhamdulillah. Al-Sunnah orang yang pertama kali membenci adanya kegaduhan dalam perkara-perkara urusan agama yang di situ seorang barakallahu fikum dibicarakan dengan baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di situ illa rajulun kecuali seorang kata beliau kharaja binafsihi wa malih kecuali seorang ketika berangkat perang di jalan Allah dia berjihad di jalan Allah kharaja binafsihi wa malih dia keluar dengan jiwanya. Dia siapkan jiwanya dan seandainya terbunuh di medan pertempuran, dia bukan orang yang barakallahu fikum mempermasalahkan. Dia sudah niatkan. Wa malih, hartanya pun juga begitu. Dia sedekahkan untuk jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji min dalika syai'un ternyata ketika dia berangkat berperang di jalan Allah dirinya dia korbankan hartanya dia korbankan tidak kembali sedikit pun dari yang telah dia niatkan tadi dia meninggal hartanya juga disodokokan di jalan Allah Subhanahu wa taala pernah kita berbuat seperti itu Pernah kita membayangkan hal yang seperti itu? Kadang mungkin ketika seorang dihasung, dimotivasi misalnya untuk peperangan, ternyata ketika sudah menghadapi musuh separuh-separuh ya, hidup mati, mati hidup kan begitu ya. Separuh-separuh bimbang. Kan. Kalau mati nanti bagaimana? Kalau ini bagaimana dan seterusnya. Harta kadang juga berpikir seorang ini kata Nabi. Yang akan menandingi kebaikan seorang mengamalkan amal soleh yang dikerjakan pada awal 10 Dhul Hijjah. Kalau seorang berjihad di jalan Allah, jiwanya dia pertaruhkan, hartanya dia sodakokan, dan tidak kembali sedikit pun dari yang telah dia dermakan tadi. Tidak ada satupun yang kembali. Hadis ini barakallahu fikum pertama tentang lafaz ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari yang kata Nabi al-amalu salihu fiha. Amal kebaikan yang seorang kerjakan padanya tentunya amal soleh itu meliputi berbagai macam jenis. Amal soleh yang syariat menyatakan itu sebagai amal soleh. Bukan amal yang masing-masing orang menentukan. Bukan kelompok pula yang menentukan. Bukan seorang imam pula yang menentukan. Mohon maaf pula, juga bukan seorang ustadz yang menetapkan dan juga bukan seorang kiai yang menetapkan. Tapi syariat yang menetapkan itu sebagai amal soleh. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan masa yang demikian nggak boleh. Toh tujuannya baik, kan begitu nih. Tujuannya baik, tujuannya mulia. Perhatikan timbangan, ukuran, penetapan bahwa amal tersebut adalah amal soleh jika timbangan itu diukur dengan menggunakan pijakan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang dipahami salafun saleh. Sehingga barakallahu fikum kalau di situ amal saleh makanya dalam sebuah pelajarannya Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin memberikan supaya majelisnya hidup ditanya sebagian pihak dan pihak yang lain Pertanyaannya adalah seorang yang bersodakoh, seorang yang bersodakoh, hari yang dia kerjakan sodakoh tadi, harinya dua-duanya luar biasa. Dikatakan yang satunya di sepuluh akhir malam bulan Ramadan. Insya Allah tidak ada satupun yang apa ya berselisih ya tentang keutamaan 10 malam terakhir bulan apa? Ramadan, kan begitu. Seorang bersedekah. Sedekah dikeluarkan di hari-hari yang ada padanya kemuliaan. Apalagi kalau sampai seorang mengincar pada apa yang dikatakan apa? Lailatul apa? Al-Qadar. Wah ini kayaknya pas ciri-cirinya dan sebagainya. Banyak-banyak melakukan sedekah. Karena apa? Siapa yang beramal di hari itu dikatakan apa? Siapa yang ingat? Khairun min alfi apa? Asyahr. Amal kebaikan yang dilakukan seorang di hari itu lebih mulia, lebih utama ketimbang berapa? Seribu bulan. Berapa tahun? Hah? Seribu bulan berapa tahun? Ya kurang lebih lah nah Kisarannya kan sekitar 83-an kan begitu ya. Monggo di matematika kalau ada kurang lebihnya mohon maaf kan begitu. Nah, Artinya apa? Kadang kita 70 tahun misalnya sudah lewat 70 tahun dihitung-hitung berapa amal-amal yang kita kerjakan untuk kebaikan 70 tahun yang lewat tadi. Seorang yang sudah berusia 70 tahun. Kadang orang ingat saya itu baru nyadar setelah umur 60 tahun, kan begitu ya? Kan demikian. Dulu sebelumnya luar biasa. Makanya dalam sebuah untayan Barakallahu fikum Laita syabab ya'udu yauman Sa'ukhbiruhu bima fa'alal al-mashibu Andai kata masih masa muda itu bisa kembali saya kabarkan kan begitu ya di masa-masa tua itu bagaimana dulu saya berbuat kan begitu ya kan begitu dan tidak mungkin akan kembali nah kok nyesel ya saya giat kepada kebaikan kepada hal-hal yang diajarkan dalam Islam yang disunahkan kok umur-umurnya sudah di ujung-ujung Mohon maaf, kadang orang umum katanya tinggal nunggu antrian dipanggil. Allah musta'an. Ditanyakan kepada beliau, lalu beliau lontarkan kepada murid-muridnya. Seorang yang bersedekah dikerjakan di bulan Ramadan di hari-hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dengan Seorang yang bersadaqah dia kerjakan di sepuluh awal bulan apa? Dzulhijjah. Mohon maaf. Seandainya pertanyaan ini kita lontarkan kepada halayak rame di kalangan orang umum, jawaban yang pasti dan yakin apa? Hah? Yang pertama tadi kan begitu ya. 10 malam bulan Ramadan terkhusus di 10 malam akhir Ramadan. Pasti lebih mulia. Kan begitu. Kan demikian. Lalu beliau memisalkan dalam jalasahnya, ini ada dua kelompok yang sedang apa? Mengalami perselisihan. Mana yang perlu dibantu? Dan jalan penengahnya siapa ini? Ada yang mengatakan yang afdol pada 10 malam bulan Ramadan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ada yang berpendapat 10 malam awal bulan apa? Dhul Hijjah, 10 hari awal bulan Dhul Hijjah. Penengahnya siapa ini? Mohon maaf, mau jadi penengah? Mau tidak? Hah? Tapi harus adil. Jangan mendolimi sebagian pihak nanti. Didoakan oleh pihak yang tertentu nanti kan begitu. Hmm. Mau jadi penengah? Nggak mau. <laughs> Ada yang menunjukkan jari menjadi penengah. Saya bantu saudara bapak nanti. Dalam kebaikan tapi ya. Penengahnya hadis. Penengahnya hadis yang kita bacakan tadi. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam penengahnya ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni Ashri Dhul Hijjah. Tidak ada hari-hari yang seorang beramal soleh, berbuat kebaikan, apapun kebaikan yang dilakukan, selama syariat mengukur itu sebagai kebaikan, lalu seorang kerjakan padanya lebih Allah cintai ketimbang hari-hari yang lain selain 10 malam apa? Hijjah. Lega belum? Bahwa seorang yang bersedekah di sepuluh malam akhir bulan Ramadan dikalahkan dengan orang yang bersedekah tentunya dengan niatan yang baik ya, dengan mengikhlaskan. Kalau nanti ya jelas yang niatannya nggak baik di sepuluh malam bulan Ramadan dikalahkan dengan yang niatannya kita tidak membahas tentang orang yang niatannya baik dan niatannya tidak baik. Semua yang meniatkan baik, yang ikhlaskan begitu. Bahwa akan dikalahkan dengan seorang yang bersedekah dan dia keluarkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada yang menentang? Ada yang protes? Enggak, saya tetap bertahan 10 malam di akhir Ramadan. Ada yang protes? Ada yang mengkritisi? Ada yang pulang lega? Saya legakan lagi. Barakallahu fikum. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam yakni asyri dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang seorang beramal soleh di dalamnya, beramal kebaikan di dalamnya, lebih Allah cintai ketimbang hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mutlak. Sampai sampai sahabat mengatakan walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah SAW. Yang akan menandingi walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilah Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali walam yarji min dalika syai'un. Kecuali orang yang jihadnya dia korbankan dirinya dan terbunuh dia korbankan hartanya, terinfakkan di jalan Allah dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Itu akan mengalahkan kebaikan orang-orang yang mengamalkan kebaikan di bulan apa? Dzulhijjah, di awal 10 Dzulhijjah. Belum lega? Allah alam kalau belum lega berarti perlu untuk belajar lagi. Saya yakin, saya yakin semua kita sebelum mendapatkan penjelasan, penjabaran para ulama memastikan orang yang bersedekah di bulan Ramadan lebih-lebih di 10 malam bulan Ramadan di akhir bulan Ramadan lebih mulia kan begitu. Akan condong kepada demikian. Tetapi hadis ini cukup jelas. Cukup jelas. Barakallahu fikum sehingga perlunya bagi seorang terus menyampaikan kepada orang-orang yang mohon maaf kadang itu kalau kita diistilahkan orang awam itu kan juga nggak seneng ya anak-anak kita itu kadang-kadang dalam istilah-istilah kala mereka sudah mengaji kala mereka sudah berpakaian dengan pakaian diistilahkan dengan pakaian-pakaian yang dikatakan islami pakaian yang mengikuti sunnah ketika ada orang masuk ke masjid ketika mohon maaf ya <clears throat> Ini juga teguran bagi kita semua. Teguran bagi kita semua. Ummahat, akhwat, kita juga kok tiba-tiba masuk misalnya jibabnya masih kecil. Mohon maaf ya, mungkin dandanya masih menor, mau ngaji. Ini orang awam dari mana ya kok ikut-ikut kita kan begitu ya? ini aku dari mana awam begini ikut-ikut dengan kita? Jangan demikian. Karena apa? Barakallahu fikum. Saya yakin orang awam akan menilai bahwa sedekah yang dikerjakan di bulan Ramadan di 10 malam terakhir lebih utama ketimbang di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Belum sampainya penjelasan kepada mereka. Jangankan orang awam, kita saja kan begitu ya. Kita saja yang mungkin sudah lama mengkaji, lama mempelajari, bahkan yang menyuarakan, yang mengajak orang berbuat kebaikan, barakallahu fikum. Penjelasan-penjelasan yang semacam ini kadang-kadang luput. Begitulah. Ikhwanna barakallahu fikum. Sehingga syariat mengajarkan diperbolehkannya seorang berpuasa dari awal bulan hijjah tanggal 1 meskipun Nabi ditanya tentang saum yauma Arafah. Puasa sehari. Coba bayangkan. Puasa sehari di bulan Arafah. Arju an yukaffira sanatal madiyah wal atiyah. Kata Nabi, aku berharap seorang yang mengikhlaskan dalam berpuasa di hari Arafah menghapuskan dosa dia setahun yang lewat maupun yang akan datang. Subhanallah. Kan begitu. Kira-kira bagaimana? Seorang berpuasa sehari. Berpuasa sehari. Yang pahalanya demikian rupa. Yang mendukung tentang mulianya sepuluh awal hari-hari bulan Dhuhr firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah semua kita mungkin menghafal surat tersebut yaitu surat Al-Fajr wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr ila akhir al-ayat surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr kita mengenal atau kita mengenal dalam pelajaran-pelajaran tafsir bahwa Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya kadang menyebut bukit atau gunung wattur kadang menyebut buah-buahan watin bersumpah dengan menyebut apa makhluk kadang waktu wadduha wallail kadang menyebut makhluknya yang besar yang agung wasyams kadang menyebut waktu-waktu yang di situ penting wal asr demi masa demi waktu asar juga wal fajr demi waktu fajar poin yang pertama kalau Allah bersumpah dan menyebut makhluknya, jangan kemudian kita katakan berarti Allah berbuat kesyirikan. Karena bersumpah menyebut nama makhluk, kan begitu? Jangan sampai seperti itu. Allah menghendaki dan sekehendak Allah bersumpah dengan apapun. Karena Allah Khalik. Yaf'alu ma yasha, berbuat apa yang Allah kehendaki. <clears throat> berbeda kalau manusia berbeda kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut nama apa? Allah tidak boleh. Walaupun Ka'bah makhluk Allah yang mulia. Bangunan yang Allah muliakan. Matahari makhluk Allah yang mulia dan Allah muliakan para nabi, makhluk-makhluk Allah pilihannya dan juga rasul-rasul pilihan yang mulia juga tidak boleh. Dalam sumpah kita mengatakan menyebut nama salah satunya, wan nabi atau wabi Muhammad demi Muhammad tidak boleh. Juga para malaikatnya tidak diperbolehkan. Dalam sumpah. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, dari sisi bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan menyebut nama makhluk perhatikan menunjukkan keagungan, kemuliaan dan besarnya tentang makhluk tersebut dan pentingnya. Dan jangan sampai kemudian kita mengatakan, "Loh, kenapa di sana ada makhluk-makhluk yang kita uh, barakallahu fikum menurut kita itu makhluk-makhluk yang mulia seperti Jibril kan begitu ya makhluk Allah yang agung kenapa Allah tidak bersumpah dengannya Fa barakallahu fikum maka Segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam sumpahnya menunjukkan kepada kemuliaan zat tersebut. Salah satunya al-fajr. Salah satunya al-fajr, waktu fajar. Sebagian ulama kal Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir yaitu tafsir salah satu karya beliau dalam perihal ilmu tafsir yaitu Fathul Qadir memaparkan tentang pendapat ulama kaitannya dengan lafaz al-fajru al-fajr waqtul infijari dhulma minan nahar min kulli yaumin. Waktu munculnya kegelapan. Ya. Jadi malam itu kan sesuatu yang dikatakan perkara yang seolah-olah kita katakan hal yang dia merupakan benda yang gelap lalu pecahlah muncullah hal yang menerangi di setiap hari itu namanya fajar yang memecah kegelapan kalau fajar tiba yang sebelumnya gelap jadi terang benderang kan begitu jadi apa terang itu namanya al-fajar dan Imam Qatadah salah satu imam dari imam-imam ahlu tafsir bahwa al-fajr di sini ialah awwalu yaumin min syahri Muharram. Allah berkata wal fajr itu hari yang muncul pertama kali di bulan Muharram. Berarti apa? tahun baru bulan apa atau tahun baru tahun Hijriyah tanggal 1 Muharram nyun sewu mohon maaf ya mungkin bagi orang Jawa tanggal 1 Syura kan begitu Muharram hari muncul pertama 1 Muharram Kemudian yang lain seperti Mujahid mengatakan demikian pula Ad-Dhahaq bahwa al-fajru fajru dzil wal fajr di sini sumpah di sini ialah demi munculnya fajar tanggal 1 Dzulhijjah Hal itu dikuatkan dengan qaulu ta'ala walayalin ashrin dan demi malam-malam yang sepuluh. Demi malam-malam yang sepuluh. Qaranal ayyam bihi Allah menggandengkan setelah sumpahnya wal fajri dan sepuluh malam-malam hari tersebut yang dimaksud ialah 10 malam awal bulan Dhul Hijjah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau juga memaparkan tentang eh, pendapat-pendapat uh, para ulama yang membidangi dalam ilmu tafsir. Kata beliau bahwa yang namanya al-fajru itu ma'ruf huwa as-subhu. Al-fajr itu bukan pengkhususan Allah bersumpah dengan pagi hari di tanggal 1 Muharram bukan pula pagi hari dikhususkan tanggal 1 Dhul tetapi al-fajr di sini ialah waktu subuh waktu apa? as-subuh waktu subuh al-fajr <clears throat> Adapun terkait dengan walayalin ashrin, walayalin ashrin dan sepuluh malam dan sepuluh hari-hari. Allah juga memuliakannya. Kata Ibnu Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Imam Ibnu Katsir menukalkan pendapatnya Ibnu Abbas, demikian pula Ikrimah dan Mujahid <clears throat> bahwa setelah Allah menyebutkan wal fajri yang namanya al fajr seperti yang dikatakan Ibnu Katsir as-subhu waktu subuh dan 10 malam dan 10 malam harinya ialah layalin ashrin al muradu biha yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah sebutkan dalam surat al-fajr ya al-fajr ialah Ashru min hijjah, sepuluh malam awal dari bulan Dzulhijjah. al ikhwah, barakallahu fikum. Pembahasan seputar 10 malam awal, 10 hari awal hijjah. Dan tentunya kalau di bulan Ramadhan 10 malam terakhir bulan Ramadhan, seorang ketika ingin menggapai barokahnya yang diistilahkan Lailatul Qadar itu kan mencarinya kalau malam. Artinya apa? Artinya kalau seorang kemudian berangkat ke masjid setelah sahur, sholat subuh ke masjid, nunggu sampai berbuka dengan mengatakan saya akan etikaf di masjid dari mulai subuh sampai asar atau sampai maghrib nanti maghrib pulang berbuka puasa di rumah makan minum tidur lagi di rumah besok lagi begitu untuk mengais mencari Lailatul Qadar ya salah kan begitu Salah kalau dikerjakan di siang hari, kan demikian. Karena terkhusus tentang Lailatul Qadar layali ashri al-awakhir min syahri Ramadan. Kalau malam seorang ingin menggapai mendapatkan barokahnya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu dikatakan Nabi malam-malam yang tersisa 10 terakhir di bulan apa? Ramadan. Nah sekarang hadis yang baru saja kita bacakan, mamin ayamin tidaklah hari-hari. Sebagian orang mengatakan hari itu kan siang. Kan begitu. Kalau malam biasanya ada penambahan, tidaklah hari dan malamnya, kan begitu. Lailu wa nahariha. Al-lail wa nahariha. Malam dan siangnya. Wallahu alam kalau kita padukan tentang hadis mamin ayamin tidaklah hari-hari al-amalu saleh fiha kebaikan-kebaikan yang seorang kerjakan padanya ahabbu ilallah lebih Allah cintai min asri atau min hadil ayam yaitu asri dul hijjah ketimbang hari-hari ini yaitu 10 awal dul hijjah itu dikatakan ayamun orang mungkin mengatakan siang yaumun tetapi pada ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan walayalin apa? Ashrin. Layalin ashrin. Dan malam-malam yang sepuluh. Banyak para mufassir yang mengatakan malam-malam sepuluh ini yang dimaksud ialah apa? Sepuluh pada awal Dhul Hijjah. Sepuluh awal Dhul Hijjah. Sehingga barakallahu fikum amal kebaikan tersebut tidak hanya dikhususkan di siang bahkan malamnya pula misalnya dalam posisi seorang kadang bermalas-malas dari mengerjakan sholat malam mengupayakan untuk memotivasi diri di 10 malam awal dulhijjah ini kan begitu yang biasanya masih mikir-mikir sodako monggo mari di 10 awal Dhul Hijjah ini sedikit ada keterbukaan karena Allah tidak menggantikan kebaikan ini kecuali kata Nabi apa seorang yang dia jihad fisabilillah semua dia korbankan pulang tanpa membawa tidak ada kembali sesuatu apapun sebaliknya kalau hal ini terkait dengan kebaikan-kebaikan maka barakallahu fikum juga terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk. Terkait dengan apa? Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang muharram, yang diharamkan. Hindari, jauhi di awal-awal bulan Dzulhijjah. Jangan sampai ngempet nahan, pokoknya sampai nanti sudah selesai saya akan berbuat dosa dan kesalahan atau kemaksiatan. Jangan begitu. Karena di hari-hari lain juga salah seorang mengerjakan dosa dan kesalahan dan mendapatkan apa? ukubah. Tapi ukubahnya tidak seberat kalau seorang mengerjakan di 10 awal bulan apa? hija. Sebagaimana perbuatan buruk juga akibatnya tidak seberat kalau seorang mengerjakan di bulan Ramadan. Fabarakallahu fikum dan juga di bulan Muharram. <clears throat> Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Di sana lebih khusus lagi adanya hadis yang mengkaitkan dengan pihak-pihak tertentu ketika telah masuk Sepuluh awal Dhul Hijjah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Ida dakhala ashru min Dhul Hijjah." Kalau sepuluh awal Dhul Hijjah sudah masuk, kalau sepuluh awal Dhul Hijjah sudah masuk. Artinya apa? Tanggal satu sudah ketahuan. Tanggal satu sudah diumumkan. Kapan diumumkannya tanggal satu itu biasanya? Setelah subuh atau setelah jam 12? Hah? Setelah terbenamnya apa? Matahari menunggu adanya apa? Terpantonya hilal. Artinya apa? Perubahan hari itu terhitung kalau sudah ghurubus syams. Kalau sudah matahari tenggelam. Kan begitu. Bukan menunggu kalau jam 12. Jarumnya sudah apa? Lewat dari jam 12 tidak. Perubahan hari. Nah, artinya apa? mulailah setar barakallahu fikum hari yang malam itu sudah dikatakan masuk tanggal apa? Satu. Dalam kebaikan-kebaikan. Dalam menjaga diri dari perbuatan kejelekan dan dosa. <clears throat> yang kedua, apa yang kita sampaikan tadi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan seseorang apa yang harus dia tahan dan dia hindari. Kata Nabi, Ida dakhala ashru min Dzulhijjah. Kalau 10 malam awal Dzulhijjah sudah masuk. Wa arada ahadukum an yudahhiya. Lalu salah seorang di antara kalian meniatkan punya azam yang kuat untuk menyembelih hewan kurban. Berarti apa? Ini bagi pihak-pihak yang mau berkurban. Pihak-pihak yang mau apa? Berkurban wa arada ahadukum an yudahhiya fala ya'khudhanna sya'rahu jangan dia mengambil apa rambut bermakna jangan potong rambut meliputi apapun bahkan mohon maaf sunnah fitrah yang semestinya seorang kerjakan seperti mencabut bulu ketiak di sepuluh awal barang siapa yang dia meniatkan untuk menyembelih jangan lakukan. Juga bersih diri dalam hal misalnya mencabut bulu ketiak. Mencukur kumis, tapi jenggot jangan dicukur kan begitu ya. para fikum. Mencukur rambut. Dan juga salayak ya'khudanna basyaratah. Jangan dia kelupas kulitnya. Kadang dalam telapak tangan, telapak kaki itu ada kulit-kulit yang kita santai dan nyaman mengelupasnya. Bukan untuk sarapan ya, mohon maaf ya. Nyaman mungkin pas waktu-waktu santai ngelupas kulit apa? Telapak tangan, telapak kaki kan begitu. Lu apa artinya kan begitu? Lah kalau kulit sapi bisa dijual. Kalau telapak tangan dikelupas, siapa yang membeli kan begitu? Apa? Dosanya apa kan begitu? Tapi begitulah hadyun Nabi saw. alaihi begitulah petunjuk Nabi. Pertama, paling tidak kita kerjakan. Tahan. Barang siapa yang meniatkan dirinya untuk menyembelih, menahan diri dari apa? Potong rambut, mengelupas kulit. Dan juga adanya riwayat tentang apa? Walayak limanna atharahu. Jangan memotong kukunya. Jangan potong kuku Sebab itu penting bagi seorang yang meniatkan untuk ibadah yaitu iraqatud dam dia tumpahkan darah seekor onta misalnya, seekor sapi misalnya, seekor kambing misalnya, takarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan antisipasi awal memantau sunnah-sunnah yang menjadi penyempurna ibadah dia. Yaitu dengan cara memantau. Tanggal 1 sudah masuk belum ya? Atau dulqa'dah sudah berakhir belum ya? Kalau memang seorang apa? Menghendaki untuk berkurban. Meskipun dalam pembelian seorang belum memilih hewannya. Tapi sudah punya apa? Azam yang kuat. Punya niatan untuk berkurban. Karena tadi dampaknya terkhusus di awal-awal dulhijjah itu ada hal-hal yang seorang perlu menjauhinya. Tadi, tidak boleh potong apa? Rambut, tidak boleh potong kuku, dan juga tidak boleh mengelupas kulit. Ini bagi yang ingin menyembelih. Sebagian para ulama mengkhususkan pihak yang memang memiliki hewan. Artinya apa? Ini hewan saya, saya beli dan akan saya sembelih meskipun dalam doanya barakallahu fikum kadang seorang mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Menyembelih ini dariku dan keluargaku. Keluarga mendapatkan pahala. Keluarga mendapatkan apa? Pahala. Tapi kepemilikan tetap menjadi kepemilikan satu orang. Artinya apa? Ketika seorang menyembelih seekor kambing, kalau ditanya ini punya siapa? Kan begitu. Ini sang suami yang memiliki. Adapun istri, adapun ayah, adapun ibu, adapun anak. Seandainya orang juga sudah punya cucu, pahala sampai juga kepada mereka. Kebaikan-kebaikan pahala tadi sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa juga termasuk keluarganya juga termasuk keluarganya yang di barakalafikum perintahkan menahan diri dari mencukur rambut, memotong kuku dan mengelupas kulit. Tapi wallah alam dalam bab ini bahwa yang zahir tentang pendapat banyak para ulama, mayoritas para ulama mengkhususkan bagi pihak yang akan menyembelih. Karena Nabi mengatakan man arada an yudhahiyya siapa yang ingin menyembelih hewan kurban. Baik. Ada dua hikmah dalam bab ini yang dijabarkan para ulama. Kenapa seorang sahibul kurban, seorang yang akan menyembelih hewan kurban baik di tanggal 10 di bulan apa? Dzulhijjah dan itu yang paling afdal setelah selesai salat Id. Terlebih seorang imam jika telah menunaikan apa? Kurbannya. Apakah dia sembelih pada tanggal 11? Yang dikatakan ayamu tasyri atau tanggal 12 ataukah tanggal 13? Naam. Lalu hikmah apakah Nabi SAW memberikan pengajaran terkhusus bagi orang-orang yang akan menyembelih diharapkan menahan diri dari melakukan hal-hal yang tersebut tadi, yaitu potong kuku, potong rambut, dan mengupas kulit. Pertama, adanya sisi musyarakah. Adanya yash'ur, dia merasa ikut sertanya seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji kalau sudah pakaian-pakaian ihram kan begitu ya sudah bertalbiyah, sudah menggunakan pakaian ihramnya, maka hati-hati dari apa? Motong kuku. Walaupun pakai gigi kan gitu ya. Kan enak ya. Rasanya katanya nano-nano, ada asinnya. Ya ada pedasnya kalau habis makan sambal kan begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kadang orang nyantai enggak nyadar. Padahal dia muhrim. Dia berpakaian pakaian ihram kan begitu. Hanya di kalangan kita seringkali salah pengucapan mahram dengan muhrim. Kan begitu. Ustaz, boleh enggak seorang wanita yang pergi dengan tanpa muhrimnya? Kan begitu Dan ya? memangnya dia mau umrah atau haji kan begitu ya? Mahramnya, mahram keluarga yang boleh bagi para wanita untuk menyertai dengan kata lain yang haram menikahi dia. Yang haram menikahi dia yang halal untuk menjadi teman dalam safar dan pebagiannya. Itu namanya mahramnya. Kalau seorang yang sudah memakai pakaian ihram namanya apa? muhrim. Baik. Hendaknya dia menahan kalau berpakaian ihram menahan dari mencukur rambut sampai tahallul nanti. Sampai tahallul. Artinya barang siapa yang melakukan dengan cara tamattu'an setelah dia memakai pakaian ihram sampai di Mekah dia tawaf, kemudian dia salat sunnah, kemudian dia sa'i, lalu mencukur rambut. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau belum mendapatkan apa? Dam. Mendapatkan apa? Dam. Hukuman. Mendapatkan apa? Denda. Harus menyembelih misalnya. Hadyu di nanti damnya atau hukumannya dengan menyembelih seekor kambing. Lah kalau kita misalnya tanggal 1 sampai 10 kok lupa cukur rambut, ada damnya, ada hukumannya? Tidak, tapi melakukan kesalahan dan dosa. Melakukan apa? Kesalahan dan dosa. Apakah nanti sembelihannya sah? Sembelihannya sah. Barakallahu fikum sembelihannya dalam posisi perkara yang sah. Kemudian barakallahu fikum juga perbedaannya bahwa seorang yang sudah mengenakan pakaian ihram yang dia muhrim juga tidak boleh mendatangi istrinya. Bagi seorang suami manakala dia meniatkan korban di awal al 10 tidak mengapa bagi dia mendatangi istrinya dan tidak terkena dam badannya. Itu hikmah yang pertama, musyarakah sehingga seolah-olah merasa bahwa dirinya walaupun tidak berangkat menunaikan ibadah haji tapi melaksanakan tuntunan seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji agar di 10 awal hijjah itu betul-betul seorang tersibukkan dengan amal-amal kebaikan kan demikian yang kedua hikmah yang kedua seperti yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Sahih Muslim Al-Minhaj Barakallahu fikum Kata beliau rahimahullah bahwa agar orang-orang yang dari sejak awal Dhul Hijjah sampai 10 nanti dia menyembelih hewan korban. Dia menahan dari mencukur rambut, motong kuku, melupas kulit. Itu kelak di hari kiamat. Dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi jasadnya utuh tidak terkurangi apapun ketika dia beramal soleh sehingga pahalanya meliputi segala jasad yang dimiliki akan mendapatkan pahala sampai kuku yang walaupun keluar dan panjang akan mendapatkan balasan kebaikan demikian pula rambut demikian pula tadi yang mohon maaf apa uh, kulit yang dikelupas oleh seorang yang tanpa ada nilai. Tapi di hari kiamat Allah akan bangkitkan seorang dalam kondisi mendapatkan pahala yang sempurna. Itu dua sebab yang selama ini kita dapatkan penjabarannya. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sana ada pembahasan-pembahasan yang lain terkhusus dengan barakallahu fikum perihal awal uh, ini dan juga sekaligus pada 10 Dhul Hijjahnya demikian pula ayam mutasyrik yang bab ini tentunya memerlukan kepada pengulangan-pengulangan karena sebagai fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin senantiasa aku berikan peringatan dan yang namanya peringatan berfaedah bermanfaat bagi orang-orang apa mukmin dan kita tahu manusia letaknya kelupaan dan kekhilafan yang terus-menerus harapannya ada yang membimbing dan mengingatkan kembali kepada jalan yang benar wallahu alam Nah, sebagian bertanya berdasarkan hadis tadi, apakah seorang yang menyembelih pada tanggal 10 Zulhijjah lebih utama di hari tasyrik? Naam. Yang paling utama ialah di tanggal 10 tersebut. Adapun terkait dengan e, berbenturannya, bertepatannya untuk tahun ini Idul Adha dengan Yomul Jum'ah barakallahu fikum atas pendapat yang raji ataupun yang sahih di kalangan ilmi tetap ditegakkan Jumat, tetap ditegakkan salatu al-Jum'ah. Naam. Wallah alam ada yang menanyakan dinisbahkan kepada ucapan Ibnu Qayyim bahwa terkait dengan 10 malam Ramadan 10 malam Ramadan dengan 10 hari awal Hijjah Kalau bulan Ramadan dikatakan malam-malamnya adapun bulan Hijjah itu pada siangnya. Wallah alam eh, itu seandainya sahih nisbah tersebut kepada beliau pendapat beliau tetapi wallahu alam bahwa e, mutlak pada hadis tentang eh, sepuluh 10 awal Dzulhijjah tentang kebaikan-kebaikan apapun yang dikerjakan lebih afdal, lebih utama ketimbang hari-hari yang lain. Naam. Baik. Eh, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian pula satu amalan yang uh, tidak uh, atau yang barakalafikum jangan sampai tertinggal seperti seorang bertakbir dimanapun dia berada. Adapun takbir muqayyad, takbir yang sifatnya terkait setelah sholat itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat kalau sudah masuk tanggal 9 Hijjah yaitu Yom Arafah. Jadi takbir-takbir yang dilakukan setelah sholat itu kalau masuk hari setelah tanggal 9 apa? Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumul Arafah. Adapun hari-hari sebelumnya takbir-takbir yang di luar waktu-waktu selesai sholat umum di mana seorang berada, di mana seorang berada. Wallahu alam bisawab.